Pada hari ini, hari Jumat, Tentunya dengan takdir dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memenuhi panggilan Allah ta'ala. Untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Allah ta'ala senantiasa. Memberikan kepada kita semua. Hidayah dan taufiqnya. Serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Satu-satunya ilah yang diibadahi. Rab semesta alam. Salawat dan salam teriring. Bagi kudwa kita. Imam kita. Satu-satunya panutan kita Muhammad. Serta para keluarganya. Keturunannya tanpa terkecuali para sahabatnya dan para pengikutnya yang konsisten di dalam sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa di dalam curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Tidak lain dan tidak bukan menunjukkan maha pentingnya takwa Allah. Karena takwa Allah satu-satunya bekal, modal, kunci yang dipastikan akan bisa memberikan keselamatan, kebahagiaan bagi kehidupan setiap individu muslim di dunia dan juga nanti di akhirat. Karena kita selaku hamba Allah perlu dan selalu diingatkan tentang takwa Allah. Karena tidak ada satupun daripada Bani Adam yang tidak jatuh di dalam kesalahan. Karena setiap Bani Adam pasti salah, lupa dan alpa. Tetapi ketahuilah Sebaik-baik anak Adam yang bersalah dan yang lupa, mereka lah yang segera istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti bersalah dan berdosa. Sebaik-baik anak Adam yang bersalah dan berdosa, mereka yang segera istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Ketahuilah Paling jujurnya perkataan, paling benarnya perkataan hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Paling sempurnanya petunjuk hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita berada di zaman yang tentunya setiap dari kita sudah merasakannya. Sudah bisa menilainya. Bahwasanya kita sudah berada di zaman di mana zaman penuh dengan fitnah. Zaman yang tentunya sudah dijelaskan, diterangkan 1400 tahun yang lalu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di mana zaman yang sedang kita berada di dalamnya, yaitu zaman yang sudah sangat dekat sekali. Seakan-akan kita sudah berada di depan pintu gerbang akan munculnya tanda-tanda hari kiamat yang besar. Walaupun sebenarnya setiap dari kita hendaknya bisa memahami tentang hari kiamat yaitu dengan makna yang tepat dan benar dari sumber yang tepat dan benar yang akurat karena kiamat termasuk salah satu daripada rukun iman berbicara tentang hari kiamat Konsekuensinya berkaitan dengan rukun iman yang identik. Setiap perkara iman yaitu dengan masalah gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Hanya di tangan Allah. Hanya Allah lah satu-satunya yang mengetahui tentang al-qiyamah. As-sa'ah. Al-qiyamah. Dan seterusnya daripada penamaan-penamaan tentang hari kiamat. Yang menjadi salah satu daripada rukun iman. Yang setiap muslim diwajibkan untuk beriman dengan sebenar-benarnya. Seutuhnya. Dan diragukan keimanannya ketika tidak beriman tentang akan datangnya hari kiamat. Yang menjadi salah satu daripada rukun iman. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita umat Islam dan juga beredar di dalam segala macam media, di dalam segala macam bentuknya, yaitu tentang hari kiamat yang berdasarkan isu-isu atau kabar-kabar yang tidak akurat, yang tidak autentik, yang tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah hanya sekedar penalaran, prediksi, perkiraan dan seterusnya yang sebenarnya ketika sumbernya datang selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah semuanya dipertanyakan bahkan akan lebih dekat kepada tidak tepat dan kebohongan belaka. Karena as-sa'ah dijelaskan dengan tegas di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam ayat yang tidak sedikit. Bahkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Dengan jelas, konkret, akurat dan seterusnya. Karena hanyalah Allah yang mengetahui tentang as-sa'ah yaitu tentang kehancuran daripada langit, bumi dan seisinya, kehancuran daripada dunia dan seisinya yang Allah nanti akan ciptakan kondisi keadaan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang hari kiamat, jelas hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang bisa diketahui oleh kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaitu tentang tanda-tandanya karena tentang hak kiamat itu sendiri tidak mungkin dan tidak ada satupun daripada manusia hamba Allah siapapun mereka yang mengetahui tentang kepastian akan terjadinya kiamat tapi melalui tanda-tandanya setiap muslim bisa mengenal, mengetahuinya dan sekaligus bisa untuk mempersiapkan apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi akan datangnya hari kiamat. As-sa'ah al-qiyamah yang dijelaskan oleh para ulama ada beberapa kriteria di antaranya di dalamnya yang pertama adalah hakikah. Yang kedua ghaibah. Yang ketiga khufiyah. Dan yang keempat bagta. Dan yang kelima adalah karubat Di antara daripada tanda hari kiamat yang sangat identik dengan keberadaan kita di mana zaman kita sekarang yang sudah jelas semakin dekat mengantarkan, menjelaskan kita kepada tanda atau spesifikasi akiyamah yang kelima, yaitu bahwasanya al-qiyamah qad karubat. Kiamat sudah sangat dekat. Bahkan tidak sedikit para ulama yang menjelaskan seluruh daripada tanda-tanda hari kiamat yang kecil sudah habis sudah bermunculan, bahkan sudah timbul dengan bentuk yang sangat berbeda, bermacam-macam, dan dan kuantitas yang sudah sangat banyak, bahkan terjadi hampir di setiap belahan dunia. Karena kode etik daripada tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh para ulama ada dua, yaitu yang kecil dan yang besar. Yang kecil sudah habis karena tidak ada satupun belahan dunia yang tidak muncul di dalamnya tentang tanda hari kiamat yang kecil. Karena hari kiamat atau tanda hari kiamat yang kecil lebih identik kepada yang sifatnya lokal. Dan ini sudah habis, sudah bermunculan, sudah banyak terjadi. Walaupun masih akan terjadi ke depannya karena tidak ada yang tahu kapan kepastian akan munculnya tanda hari kiamat yang besar sebagai bukti bahwasanya tanda hari kiamat yang kecil sudah tidak akan muncul lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika di zaman beliau pernah ditanya tentang al-qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka anissa'a Ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mereka akan datang menemuimu dan mereka akan bertanya tentang al-qiyamah. Allah taala kemudian bimbing jelaskan kepada nabi kita, "Qul innama ilmuha inda rabbi." Katakan ya Muhammad kepada mereka, hakikat kiamat yang sebenarnya yaitu kehancuran dunia dan seisinya, tidak ada yang tahu. Ilmunya hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-qiyamah dengan hancurnya bumi dan seisinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kriteria kiamat yang kelima yang kami sebutkan tadi, yaitu sangat dekat dan sudah sangat jelas. Bahkan sudah semakin mengantarkan kita ke depan pintu gerbang akan munculnya tanda-tanda hari kiamat yang besar. Yang sebagian ulama tidak sedikit mengumpulkan ada sembilan atau sepuluh tanda daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar yang sebagian dari mereka menjelaskan awal akan kemunculan daripada tanda hari kiamat yang besar yaitu dengan diawalinya munculnya Al-Mahdi yang sampai pada akhirnya akan dibaiat sebagai imam daripada umat Islam kemudian diikuti dengan tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya kita berada di zaman yang sudah sangat jelas. Karena kita bisa sama-sama mengikuti, menyaksikan bagaimana fitnah hampir setiap hari bermunculan. Yang fitnah-fitnah tadi semuanya dipastikan ada kaitannya dengan bagaimana perjalanan kehidupan dunia. Karena dunia pasti akan ada akhirnya akhir daripada dunia yaitu dengan munculnya tanda hari kiamat yang besar dengan berakhirnya tanda-tanda hari kiamat yang kecil walaupun sebenarnya sejak zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau sudah menjelaskan dengan tegas dengan jelas Salah satu daripada tanda hari kiamat, bahkan kiamat sudah sangat dekat, satu ketika beliau bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Bu'istu was-sa'atu kahatain." Aku diutus oleh Allah antara aku diutus oleh Allah dengan akan terjadinya hari kiamat bagikan jari tengah dan jari telunjuk. Bayangkan 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menjelaskan, mengabarkan, menginfokan kepada kita akan terjadinya kiamat dan tentang kondisi kiamat sudah sangat dekat sekali. Bagikan jari telunjuk dan jari tengah. Ini di zaman beliau. Bagaimana dengan kita sekarang? yang sudah melewati 1400 lebih daripada tahun beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berarti sudah sangat dekat bahkan dekatnya mungkin sudah tidak bisa dibayangkan. Walaupun ukuran dekat di sini hanyalah Allah yang tahu. Kapan? Tahun berapa? Dan seterusnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Tetapi paling tidak setiap dari kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya as-saatu atiyatun la raiba fiha kiamat pasti akan datang yang kedua ilmuha inda rabbi tidak ada yang tahu kecuali Allah dan yang ketiga akan takunu baghtatan kiamat akan datang tiba-tiba dan yang berikutnya kiamat itu sangat dekat di dalam salah satu hadis yang lain, Nabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Iqtarabatis sa'ah wan nasu yazdaduna hirsan 'ala ad-dunya wa yazdaduna an-nasa bu'dan min Allah." Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Akan semakin jelas tentang bukti kiamat sudah semakin dekat dan akan semakin jelas mengantarkan kita kepada pintu gerbang akan munculnya tanda-tanda hari kiamat yang besar manusia-manusia pada waktu itu mereka semakin rakus semakin all out habis-habisan segala usahanya, upayanya, obsesinya, planningnya, tenaganya dan seluruhnya untuk dunia Bahkan mereka semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita perbuat? Ketika kita sudah jelas mengetahui tentang kiamat sudah sangat dekat di depan mata kita. Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam juga menjelaskan di dalam hadis yang lain tidak ada jalan. Badiru bil a'mal Segeralah kita mempersiapkan amal. Meningkatkan amal soleh ketaatan kepada Allah. Bahadiru bil a'mal. Fitanan kaqita'il laylil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'mina. Yabi'u dina bi'aradin minad dunya. Atau kama kala alaihi salatu wassalam. Segeralah kita beramal Persiapkan, tingkatkan amal soleh ketaatan kepada kita. Jangan disibukkan dengan informasi-informasi, kabar-kabar yang tidak jelas, isu-isu belaka, prediksi-prediksi, nalar-nalar akal manusia. Kembalilah kepada tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam memahami tentang as-sa'ah, segeralah kita beramal. Amal, amal. Amal soleh yang menjadi satu-satunya bekal yang dipastikan akan menyelamatkan kita. Khususnya sejak kita berada di alam kubur akan menjadi amal soleh tadi satu makhluk yang akan menyenangkan aromanya wangi dan akan mendampingi kita, menemani kita, bersinar dan seterusnya sampai nanti di akhirat amal juga yang akan nantinya akan menjadi sebab akan turunnya rahmat Allah yang pada akhirnya akan mengantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala amal yang tepat bukan amal yang banyak amal yang tepat yang akan mendapat penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala yang layak mendapatkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa mengisi setiap daripada waktu-waktu kita yaitu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi وأصحابه ومن اتبع هدى إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala segala mempersiapkan bekal karena sebaik-baik bekal yang akan memberikan kebahagiaan, keselamatan bagi kamu di dunia dan juga nanti di akhirat, takwa Allah Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dengan apa yang sudah kamu perbuat. Ya ayuhalladina amanu udkhulu fis kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam ajaran Islam yang seutuhnya. Islam yang murni, Islam yang sumbernya wahyu, bukan Islam keturunan, bukan Islam yang dilakukan oleh orang banyak, bukan Islam karena A, karena B, karena C dan seterusnya, tapi kembalilah kepada Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam dan hati-hati jangan sampai kamu sekalian terkontaminasi, terbawa arus, masuk angin sehingga kamu adalah orang-orang yang dipastikan terkena daripada gangguan syaitan.